Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya nanti kata Nabi, ya nanti, eh putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli beti luhu Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditetir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh, Wih, saya saiki lho kasus semua sakit. Tak hormati saya saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat, tobat piye itu ini. Karena ya, nerusno kan. <laughs> Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya wafur, itu sini. Cara gak tuntas. Itu kan masyur. Eh, setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asar ro ilayya Rasulullah kata Sayyidah Fatimah itu asar ro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis, setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa? Eh, saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia. Masih umul mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu saya Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. <laughs> Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat orang oh, dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. siwah apa? kasih perempuan lainnya kan banyak jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah sudah apa sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah akhirnya Nabi agak sehat Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rojulin. Semua kata Ali diganti rojul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al Fadl Warujulin Akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulanya terus no ya orang gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bin al Fadl Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bin arujulin akhir. Sampai singkat cerita, suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fatul, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rojulun akhor. Rojulun akhor itu siapa? Aisyah tuh gak jawab. Yang jawab si Ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? ahli Wah, jadi kaidah ahli hadis. Kalau ada disebut rojulun akhor itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapat cocok sama Aisyah, makanya ratu cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah. Namanya Hala, Gitu? Hala Hala itu Khutbah Khadijah. Yang dipakai dalil atau haul. Tapi pokoknya untuk dalil kok kuno barang ya E, Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu. Yang nyembelih wedus pokoknya makan-makan. Untuk ngenangi siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarga. E, makanya beberapa gno membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngejok gue jok ngeholi terus wah ngel ngel wong. Lara di umat kok jok nopo? Aneh-aneh. E, hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita, saking hormatnya Nabi itu Eh, Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Wakat Abdallah Kawah dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakas yang wis mati. Eh, singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khotijah. tentu kan ya tua wong. Dinekah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanat musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Gue nak guru mau guru sipir ya Nah terus Nabi itu ya unik meredakan dua konflik itu Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa dikomentari. Nabi <laughs> oleh marah itu lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari itu. Gih ya Rasulullah, wong gak main komentari ibu. Nah, tapi Nabi yang mengoroi Aisyah kan masalah nanti. bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi yo ya pinter, wah dari didik Aisyah langsung, wah ini masalah ya. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. ya soalnya pinter, no? pinter, ya, saat terang, pokoknya pinter. Kandani ini, Aisyah bin Ramen ngomong, kandani sebuti ya Rasulullah ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. ayo ayolah iku pie pie iku perawan untuk Dudo. <laughs> Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, pie pie dia itu perawan untuk Nabi sih wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serata komentari. Sinten? Sayyidah Sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah. Itu Khadijah Rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa. Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, gue kan orang dua seni. Wong roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ayo pola Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu itu pernah tak polling Pak Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. sekarang ngelanang abel. <laughs> Makanya menurut saya kita ngikuti side hadis yang diriwatkan Aisyah, yang diriwatkan Hamna itu ada di um gitu saja. Ya. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah kifuat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah ada tuliaum itu berlalu, ya sudah dihukumi su suci. Jadi misalnya eh, Januari dia head 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia head 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumi apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayati kama tahidun bisa. Atau jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nekaya anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke okay lah, kalau sergi halal saya katakan halal. Memang nekaya anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh, kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nanti didokumentasi dolla wa adolla sesat dan <laughs> Kok hukumnya orang yang benar kok dia kok Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? wahdil hisolu solu allati wakoat napa? Li Rasulillah leisat minat dunia fi syai'in. jadi ya, ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? wahdil hisolu solu di waqa'at li Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. agama. Terus kata Senawi lagi, li kullama kana kanalillah laisa minat dunia. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat lainnya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? dunia. Kama qala Syekh Rasidi fil majelis ar Ini e, penting sekali saya utarakan biar e, apa? Kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan eh, para ulama niru Nabi itu baik. Tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis wata. Terus kue kepengen murid meniru gue total koyok. Zaman Nabi ya beda. Gue murid itu apa ya anut guru. Tapi ya biasa wae. Kadang-kadang rano juga ya, takon, kono. sarape, ribut Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai gitu buat eh, bah. Eh, di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorokan saya. Eh, beliau alim tapi ya tadi tetap tak tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa? Khalifatul Rasulillah. Pak. Pas itu malah malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin pem, apa? ketua ya. Ketua, Amir itu ketua orang sebetulnya itu sudah tawaduknya Tina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawadu. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. <laughs> Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawadu. Tapi, tapi dia mau dulu anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah khalifat Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Singkat cerita Abu Bakar sering alami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya, ya khalifah Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si As Asobian tadi yang orang sangat Asobia. Abu Bakar pertama itu marah. Ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi. Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajuh. wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis, apa saya bunuh ya khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subbafi wajihi ma'un barit Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa kali li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Tak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba, laisa kali ahadin pada Rasulullah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya hanya Kalau kita kan delok-delok masalahnya. Kadang kita benar, kadang kita yang Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa Rati turuti. ya nih khusus biasa lah, terus tak coba sewe cuma Oh suwi mur tileman lu. Gaya nih khusus. Lah balik kalau teko orang ini biasanya disambut terus. Kenapa? Lali bro <laughs> Coba abek Kia ini semulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, dan bedino murid kok bedino lali. <laughs> Tapi aku yura gelo mengkolek sadar ya, kali ahadin badar Rasulullah. Serah gelo ngaku habis, nabi bodoni ya biasa.